Alhamdulillah tak bosan-bosannya dan tidak boleh bosan untuk kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karunia demi karunia, nikmat demi nikmat tak terhingga banyaknya yang lahir maupun yang batin yang tampak maupun yang tersembunyi nikmat dunia ataupun nikmat ad-din nikmat agama sewajibnya kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin yang dimuliakan Allah kita akan membaca hadis yang ke-70 dari kitab Usulul Iman. Topik dari hadis ini adalah annahyu anit ta'arri wa wujubul istihya minal malaikah. Larangan dari telanjang dan wajibnya memiliki rasa malu kepada malaikat. Kata penulis semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, rawa al-Bazzaru عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات الغائط والجنابة والغسل فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتروا بثوبه أو بجذم حائط أو بغيره قال الحافظ ابن كثير ومعنى إكرامهم أن يستحيى منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم ثم قال ما معناه إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس الإمام البزار Bazzar meriwayatkan dari عباس Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah melarang kalian melakukan telanjang. Sesungguhnya Allah melarang kalian bertelanjang. Maka malulah kalian kepada malaikat yang selalu bersama kalian, yang mulia lagi selalu mencatat. Yang mereka tidak berpisah dari kalian kecuali saat salah satu dari tiga keadaan." ketika buang air, ketika junub, dan ketika mandi. Maka bila salah seorang dari kalian mandi di ruang terbuka, maka hendaknya ia menutupi diri dengan pakaiannya, atau dia berlindung di sebuah dinding, atau yang lainnya. Berkata Al-Imamul Hafidh Ibn Kathir, makna ikramihim memuliakan mereka, memuliakan malaikat, adalah malu terhadap mereka. Janganlah ia menampakkan kepada malaikat amal-amal jelek yang ditulis oleh malaikat itu. Karena sesungguhnya Allah menciptakan mereka mulia dalam penciptaannya dan mulia dalam akhlaknya. Kemudian beliau Al-Imam Ibnu Katsir berkata yang kurang lebih maknanya dan di antara kemuliaan mereka malaikat bahwasanya mereka tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing, tidak pula gambar dan orang yang junub serta di dalamnya ada patung. Dan ia tidak menemani kawan yang bersamanya ada anjing atau lonceng. Kata Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu taala menerangkan Di dalam hadis ini terdapat larangan bertelanjang. Bahkan walaupun seseorang sedang bersendiri. Tidak ada seorang pun yang menyaksikannya. Karena malaikat menyaksikan dia. Maka sepantasnya karena malaikat menyaksikan dia, maka hendaknya ia malu kepadanya. Sebagaimana sepantasnya menutup diri dengan atau di balik tembok atau pakaian dan yang semisalnya ketika hendak mandi. Di tempat terbuka maka hendaknya berlindung. Namun tidak mengapa telanjang ketika ia berada di dalam sebuah dinding. Demikian pula di saat dia berada di tempat terbuka maka hendaknya dia menggunakan kain penutup menggunakan kain kain penutup. Namun hadis yang kita baca tadi secara sanad adalah hadis yang sangat lemah. Kemudian kata Syekh, "Wa amma ma dzakarahu al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah." Adapun apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya mereka tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Hal ini dikarenakan mereka para malaikat membenci perkara-perkara tersebut. Sehingga mereka menjauh dari rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar. Apalagi patung timsal. Apalagi dalam bentuk patung. Begitu pula yang disebutkan mereka tidak mau menemani orang yang bersamanya ada lonceng. Dan sungguh kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah Manusia di saat ini tertimpa sebuah bencana di mana mereka memelihara anjing. Mereka melakukan ini karena mereka melihat dan menyaksikan. Orang-orang kafir mereka memelihara anjing. Sehingga mereka akhirnya bertasyabbuh. Meniru-niru orang-orang kafir. Bahkan sampai-sampai begitu dekatnya mereka dengan anjing, anjing dimasukkan di dalam mobil bersama dengan mereka. Wahadihil kilabu idha kanat fil bait dan anjing itu bila ia di dalam rumah fa innaha tamna'u dukhulal malaikah ia akan mencegah masuknya malaikat. Ia akan mencegah masuknya malaikat. Begitu pula barakallahu fikum manusia pula di zaman ini mereka ubtulu diberi bala, diberi bencana. Bita'liqis suar fi buyutihim dengan menggantung gambar-gambar di rumah-rumah mereka. Wahia kadzalika kata Syekh tamna'u dukhulal malaikatir rahmah alaihim. Mencegah dan menghalangi masuknya malaikat rahmat. Maka hendaknya kita benar-benar barakallahu fikum berupaya menghindarkan diri kita dari apa-apa yang terlarang begitu pula berupaya melakukan dan menunaikan sebab-sebab turunnya rahmat rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat kita tunggu sangat kita harapkan sebagaimana pula kita berharap para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita, mendoakan kita, menjaga kita, memintakan ampunan untuk kita. Tayyib yang berikutnya hadis yang ke-71. Hadis ini topiknya tentang ta'aqubul malaika fil bashar lailan wa naharan. Bahwa malaikat silih berganti menemani manusia malam dan siang, mengawasi mereka. Kata penulis Al-Imamul Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullah wa rawa Malikun wal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم أو فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون taraknahum wahum yusalluna wa atainahum wahum yusalluna. Yang ke-72 Wa fi riwayatin anna Abu Hurairah taqala iqra'u in syi'tum wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Al-Imam Malik dan Al-Bukhari meriwayatkan atau sebelumnya rawa Malikun Nah, Imam Malik dan Bukhari serta Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ana ulangi. Al-Imam Malik, Bukhari dan Muslim rahimahumullah meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Silih berganti datang kepada kalian malaikat malam dan malaikat siang dan mereka berkumpul pada salat subuh dan salat asar. Lalu naik menuju Allah, naik menemui Allah, malaikat yang, bers yang bermalam bersama kalian. Lalu Allah bertanya kepada malaikat tersebut, dan Allah zat yang lebih tahu, Allah tanyakan bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat dan kami datangi mereka di saat mereka sedang menunaikan sholat Dan dalam riwayat Al-Bukhari eh, dan dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Bacalah bila kalian mau firman Allah dalam suratul Isra ayat 78 wa Qur'an al-fajri dan salat fajar. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fajar, salat subuh itu disaksikan. Tayyib kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan masih saja Syekh rahimahullah Syekh Muhammad menyebutkan hadis-hadis tentang pekerjaan para malaikat. Tentang tugas-tugas malaikat. Maka di antara tugas malaikat adalah menjaga amalan Bani Adam. Mencatat dan menulis amalan-amalan Bani Adam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka kepada manusia yang ada di bumi. Mereka menulis apa yang dilakukan Bani Adam dari kebaikan ataupun keburukan. Dari amal saleh ataupun amal yang sayyi'ah, amal yang buruk. Ataupun ucapan. Maka mereka terus mengawasi dan mencatat, menulis semua yang kita lakukan dari ucapan dan perbuatan. Allahu Azza wa Jalla berfirman dalam surah Qaf ayat ke-18 Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid ما يلفظ من قول illa لديه رقيب atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Begitu pula dalam suratul Infitar ayat 10 sampai 12 Allah katakan, "Wa inna 'alaikum lahafizin." kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya bersama kalian ada malaikat pengawas yang mulia lagi selalu mencatat mereka tahu apa yang kalian perbuat. Mereka ini dinamakan dengan al hafadah Malaikat pengawas Allah Azza wa Jalla katakan dalam surat Al-An'am ayat 61 wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazatan Dialah Allah Subhanahu wa taala penguasa di atas kalian dan ia mengutus kepada kalian hafazah malaikat pengawas malaikat penjaga maka ayuhal muslimuna ibadallah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manusia tidak dibiarkan. Tetapi ia berada di bawah pengawasan malaikat terus menerus. Selalu dalam pengawasan Allah dan selalu dalam pengawasan malaikat-malaikat Allah dan bahwasanya perbuatannya dan ucapannya tidak sia-sia. Tidak akan pergi begitu saja dengan percuma. Tidak. Allah Azza wa Jalla katakan, sabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira mereka ditinggalkan begitu saja? maka manusia tidak akan dibiarkan. Walaupun seandainya manusia itu menyia-nyiakan dirinya, maka ia tidak akan disia-siakan dan tidak akan dibiarkan. Maka sepantasnya bagi kita untuk selalu menghadirkan perasaan seperti ini. Hadirkan dalam perasaan kita bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat akan dicatat, akan ditulis, akan dihisap, dan akan diberi balasan. Maka di saat itu akan muncul rasa takut. Dan kita akan berhenti dari sekian banyak ucapan dan tindakan perilaku perbuatan lebih-lebih lagi bila itu adalah ucapan dan perbuatan yang buruk bahkan yang sia-sia pun akan diupayakan untuk ia tinggalkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jenis dari malaikat ini yang datang penyebutan mereka dalam hadis yang kita bahas bahwa mereka turun dari langit ke bumi di mana bumi adalah tempat tinggalnya manusia. Mereka terbagi dalam dua kelompok. Satu, malaikat yang bertugas di siang hari. Dan yang kedua, malaikat yang bertugas di malam hari. Maka yang bertugas di siang hari mereka turun pada waktu salat subuh. Dan tinggal bersama manusia sampai salat asar. Sampai datangnya waktu salat asar. Lalu turunlah malaikat yang bertugas malam dan mereka menghadiri sholat asar tersebut dan terus bersama manusia sampai datangnya waktu sholat subuh. Begitu seterusnya. Maka inilah makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Datang kepada kalian silih berganti malaikat malam dan malaikat siang. Jadi tidak ada satu waktu yang berlalu yang kosong dari malaikat pengawas tersebut. Malaikat malam berkumpul dengan malaikat siang, yakni malaikat yang bertugas malam dan malaikat yang bertugas siang bersum berkumpul pada waktu salat fajar, pada waktu salat subuh dan mereka menghadiri salat tersebut. Makanya Allah Azza wa Jalla katakan wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Maka kalimat mashhuda disaksikan ay mahduran tahduruhul malaikatu dihadiri oleh malaikat dihadiri oleh malaikat dan Allah Subhanahu wa taala menamai salat subuh itu wa Qur'an al-fajri dan tunaikanlah Qur'an al-fajr salat subuh Allah menamakan sholat fajar dengan Quran. Dinamai dengan Quran. Kenapa dinamakan Quran? Karena dipanjangkan pada sholat itu bacaan Al-Quran. Dari sini disundahkan bagi seorang imam untuk memanjangkan bacaannya pada waktu salat subuh dengan panjang la tasyukku alal ma'mumin yang tidak memberatkan makmum. Kenapa dipanjangkan? Karena Salat itu dihadiri oleh malaikat malam yang berjaga malam dan malaikat yang akan berjaga siang. وكذلك kata Syekh fi salatil asr tajtami'u malaikatul lail wa ma'a malaikatin nahar. Sama juga salat asar. Malaikat yang bertugas malam berkumpul bersama malaikat yang berjaga siang. Yang ini naik, yang itu turun dan mereka menghadiri salat asar. Oleh karena itu, dua salat ini Salat asar dan salat subuh memiliki keistimewaan tersendiri dari atau dibandingkan salat-salat yang lainnya dari salat lima, lima waktu. Kemudian kata Syekh dan firman Allah Subhanahu wa taala Wasabbih bihamdika yakni salli bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu kalimat wasabbih ay salli yakni salli salatlah wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub pada surat Qaf ayat ke-39 ayat yang ke-39 dalam surah Qaf salatlah qabla tulu'i syamsi sebelum terbitnya matahari wa qablal ghurub dan sebelum terbenamnya. Maka yang dimaksud dengan ayat ini adalah penyebutan tentang keutamaan dua salat ini yaitu salat subuh dan salat asar. Karena salat sebelum terbitnya matahari adalah salat subuh. Dan salat sebelum terbenamnya matahari adalah salat asar. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma. Ya'ruju ilaihi alladhina batu fikum. Lalu kemudian naik menuju Allah malaikat yang bermalam bersama kalian. Di sini pada penggalan kalimat ini, di dalamnya terdapat dalil tentang penetapan sifat ketinggian bagi Allah. Fihi dalilun ala isbatil ulu lillahi ta'ala. Penetapan sifat tinggi bagi Allah di mana malaikat itu naik naik menjumpai Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya sudah selesai. Adapun ucapan Rasulullah fayasaluhum lalu Allah bertanya kepada mereka wa huwa a'lam dan Allah zat yang maha tahu. Yakni Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat sebagai bentuk soal takrir, pertanyaan penetapan dan persaksian. Yang pada dasarnya dan pada hakikatnya Allah tahu keadaan mereka. Tidak ada apapun yang samar dan tersembunyi bagi Allah dari perkara hambanya. Namun pertanyaan di sini sebagai bentuk persaksian dan penetapan. Allah bertanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Allah menanyai malaikat yang naik. "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Bagaimana kondisi mereka, keadaan mereka? maka dipersaksikanlah oleh malaikat tentang amalan Bani Adam di mana mereka mengatakan taraknahum wa hum yusalluna. Kami tinggalkan mereka di saat mereka sedang salat, salat asar. Wa atainahum wa hum yusallun dan kami mendatangi mereka di saat mereka juga sedang salat subuh atau sebaliknya. Maka ini merupakan persaksian dari malaikat untuk kaum muslimin yang rajin menjalankan salat terkhusus pada dua pada dua waktu ini mereka bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan hamba muslim yang taat kepada Allah dengan sebaik-baik persaksian yang dipersaksikan oleh malaikatul hafazah oleh malaikat pengawas maka ini adalah waktu turunnya mereka dan naiknya mereka. Sehingga sekali lagi, hendaknya kita berupaya mengerahkan segenap energi kita, kemampuan kita, terlebih lagi terhadap ibadah salat. Terhadap ibadah salat Salat itu pengaruhnya besar akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat itu menjadi wasilah untuk meminta pertolongan dalam urusan besar. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Sebagaimana pula orang yang terkhusus sekali lagi menjalankan dua salat ini maka dia mendapatkan janji surga Allah Subhanahu wa taala. Man shalla al-bardaini dakhala al-jannah, siapa yang salat pada dua waktu yang dingin, salat subuh dan salat asar, dia akan masuk surga. Jalan-jalannya jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan menuju surga sudah kita ketahui. Sudah banyak kita pelajari, sudah sering kita ingatkan, sudah sering kita sampaikan. Tinggal masalahnya adalah ayo didik diri-diri kita. Untuk semakin lunak hati-hati kita, jiwa-jiwa kita di hadapan dalil-dalil Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang ke-73, hadis ke-73. Topik hadis ini adalah tajawulul malaikati ala hilaqi zikri wal ilmi. Malaikat berkeliling mendatangi majelis zikir dan majelis ilmu. Kata penulis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Warawal imamu Ahmadu wa muslimun haditha Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه Al-Imamu Ahmad dan Muslim meriwayatkan hadis yang artinya tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkan di antara mereka kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan mereka diliputi rahmat malaikat mengelilingi mereka dan Allah menyebutkan mereka di sisi malaikat yang dekat dengan Allah. Barang siapa yang lambat amalnya maka nasabnya tidak akan mempercepatnya. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah menerangkan di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan tentang golongan malaikat atau jenis malaikat. yaitu barakallahu fikum malaikat yang mereka berkeliling mencari halakah zikir mencari majlis zikir dan di antara malaikat itu ada yang tugasnya adalah menghadiri pelajaran dan majlis ilmu halakah zikir halakah ilmu maka di sini terdapat sebuah pelajaran penting dan pelajaran berharga tentang keutamaan menuntut ilmu dan anjuran agar selalu belajar dan menuntut ilmu. Karena malaikat memiliki perhatian terhadap hal ini. Mereka mencari-carinya dan mendatanginya Lalu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yakni minal masajid yaitu di masjid وهذا فيه أن تعليم العلم ينبغي أن يكون fil masajidi. Di sini terdapat pelajaran bahwasanya belajar ilmu sepantasnya dilakukan di masjid. Li'annahu tahduruhul malaikah. Karena dihadiri oleh malaikat. Begitu pula kalau di masjid, bisa dihadiri oleh penuntut ilmu dan orang awam. Sehingga mereka mendapatkan faedah dan mendapatkan manfaat dari pelajaran tersebut, maka masjid itu adalah baitus sakinah warahmah. Rumah tempatnya ketenangan dan rahmat. Ia adalah kediamannya malaikat. Berbeda kalau pelajaran itu dilakukan di selain masjid. Fa innahu taqillu ahammiyatuhu nilainya berkurang. Bukan tidak ada, tapi berkurang. Yang hadir juga boleh jadi hanya dihadiri oleh para penuntut ilmu saja dalam artian orang-orang yang bukan awam. Penuntut-penuntut ilmu yang sifatnya khusus kayak santri lah misalnya. Maka sepantasnya ilmu itu disampaikan secara terbuka, jangan ditimbun, jangan digudangkan. Yang pengumumannya lakukan di masjid. Artinya penyampaiannya, penyampaian ilmu itu lakukan di masjid. Naam, bukan di tempat-tempat yang hanya dihadiri oleh santri-santri khusus, tidak dihadiri oleh yang lainnya yang seperti ini manfaatnya kurang. Manfaatnya kurang. Ikhwan Fiddin kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Masih cukup banyak penjelasan dari hadis ini insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Semoga Allah mudahkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi taufik kepada kita untuk cinta kepada ilmu, cinta kepada majelis ilmu, cinta kepada para pemberi ilmu, cinta kepada para ulama, dan kita diberi taufik untuk bisa menjalankan bimbingan mereka, nasihat-nasihat mereka dan petuah-petuah mereka Amin ya rabbal alamin.